Bismillahirrahmanirrahim. <clears throat> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah jamat salat maghrib yang semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan sore hari ini sore yang terang yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita juga hati yang terang yang bisa melihat kenyataan bahwasanya Tiadalah ada kebahagiaan yang hakiki, melainkan tatkala seorang senantiasa mengikatkan hatinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam surat An-Nahl. bikum min ni'matin famin Allah. اللَّهِ idza massatkumud dur wa ilaihi taj'arun. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl. Wa ma bikum min ni'matin. Maka tiadalah sekecil apapun nikmat yang ada pada kalian. Faminallah maka sesungguhnya itu adalah datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pemberian Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena semata-mata kehebatan kita, usaha kita, kepandaian kita, dan kekuatan kita. Namun semata-mata pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma idha massatkumuddur. Maka dari itu kemudian apabila kalian ditimpakan abdur sesuatu yang tidak menyenangkan. Fa'ilaihi taj'arun. Maka hanya kepada Allah lah kalian kembali bukan kepada selain Allah. Kenapa demikian? Karena dialah Allah satu-satunya <clears throat> yang maha mampu untuk mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudarat. Jazakallah khair. Dialah satu-satunya yang maha memiliki segala-galanya. Adapun selain Allah dari segala sesuatu yang diagungkan dan disembah serta dimintai tidaklah mampu untuk memberikan kemanfaatan dan tidaklah akan mampu memberikan kemudaratan atau menghilangkan kemudaratan tersebut. Maka dari itu Allah ingatkan. Kemudian apabila kalian tertimpa dur, kemudaratan, kesusahan dan sebagainya, fa ilaihi taj'arun maka hanya kepada Allah lah kalian kembali memohon pertolongan memohon keselamatan bukan selain kepada Allah Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah Demikianlah keadaan manusia di mana keadaan mereka kadangkala mendapatkan nikmat kadangkala mendapatkan kesusahan karena itulah bunga-bunga kehidupan untuk menguji siapa di antara mereka orang yang paling baik amalannya. Untuk menguji siapa di antara mereka yang jujur dengan keimanannya. Untuk menguji barakallahu fikum siapa di antara yang mereka mau bersabar. Beribadah kepada Allah dalam keadaan tidak menyenangkan, dalam keadaan susah dan seterusnya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, "Wa ma bikum min ni'matin." Tidaklah sekecil apapun nikmat yang ada pada kalian. Faminallah maka sesungguhnya itu adalah pemberian Allah taala semata. Bukan semata-mata karena kemampuan kita, bukan semata-mata karena kepandaian kekuatan kita. Lihatlah di sana banyak orang yang lebih kuat, orang yang lebih kaya, orang yang lebih pandai, namun ternyata tidak bisa meraih kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Menunjukkan itu adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang datang ke pasar. Sama-sama penjual ikan. Bersebelahan. Satu Masya Allah banting harga. Seterusnya, seterusnya namun ternyata kelakuannya kurang, yaitu apa namanya kelarisannya kurang. Yang satu pasang harga, namun ternyata laris. Padahal sama-sama menjual ikan. Berarti menunjukkan rizki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan karena usaha kita. Yang satu sudah obral, yang satu sudah promosi dan seterusnya, kadangkala tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, atau kadangkala larisnya dia tidak mendatangkan untung dengan <clears throat> dengan hadiah yang dibagikan. Nah, barakallahu fikum. Sehingga di sini kita harus mengingat nikmat yang ada pada kita semata-mata pemberian Allah yang Allah akan meminta pertanggungjawaban dari kita nantinya. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian pada hari kiamat nanti kalian sungguh akan ditanya tentang kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan manusia diwarnai dengan suka dan duka. Maka seorang mukmin dalam keadaan suka mereka teringat kepada Allah. Dalam keadaan duka mereka juga mengingat Allah dan tidak ingin pergi dari Allah Subhanahu wa taala meminta kepada selain Allah. Di hari-hari ini banyak kita mendengar berbagai kejadian musibah. Apakah musibah bencana alam ataukah musibah barakallahu fikum? Adanya kekhawatiran yang menimpa dengan desas-desus akan datangnya hari kiamat ataukah musibah, sakit dan lain sebagainya hampir tidak jarang kita mendengar hari demi hari yang mungkin hampir setiap minggunya ada sholat jenazah. Nah, ini musibah semuanya. Bagaimana kita akan kembali? Kepada siapa kita kembali? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kepada selain Allah. Maka di sini dalam pelajaran kita malam ini masih kita membahas tentang bagaimana penyembelihan menurut syariat. Karena kadangkala seorang menyangka mereka dikala menyembelih memberikan persembahan ini ditujukan supaya menyelamatkan diri-diri mereka. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih dalam pembahasan tentang penyembelihan secara syariat. Kemarin telah dibahas mengenai syarat-syarat yang terkait dengan apa? Syarat-syarat terkait dengan orang yang menyembelih. Terkait dengan orang yang menyembelih. Nah, maka terkait dengan orang yang menyembelih adalah kemarin yang pertama orang tersebut harus orang yang memiliki keahlian menyembelih. Yang memang pantas menyembelih siapa mereka orang yang berakal sehat dan mumayyiz. Serta orang tersebut muslim atau ahli kitab. Sama saja laki-laki ataupun wanita. Syarat yang kedua, agar supaya orang tersebut ketika menyembelihnya bukanlah tujuan untuk selain Allah. Atau bukan pula barakallahu fikum tidak menyebut nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari dua syarat ini, penyembelihan yang ada kalau kita tinjau, maka terbagi menjadi empat dua perkara boleh, dua perkara haram. Atau bisa dikatakan terbagi lima. Diterangkan oleh Syekh Abdul Aziz, Syekh Saleh bin Abdul Aziz al-Syekh, Hafidhahullah, Hafidhahullah Ta'ala, beliau menerangkan dalam syarah kitab Tauhid. Dalam syarah kitab Tauhid, beliau menerangkan di sana tentang keadaan orang yang menyembelih. Di sana penyembelihan ada empat keadaan. Yang pertama, an yadbaha bismillahi. Lillah. Pertama orang tersebut menyembelih dengan menyebut nama Allah. Dan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Seperti berkorban, akikoh. enam ini menyembelih. Tujuannya apa? Mendekatkan diri kepada Allah sebagai bentuk ibadah. enam maka yang seperti ini inilah tauhid. Menyembelih dengan menyebut nama Allah dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid. Yang kedua, an yatsbaha bismillah li ghairillah. Seorang menyembelih dengan menyebut bismillah. Namun tujuannya dipersembahkan untuk selain Allah. Ini sebagai syarat supaya sembuh. Ini sebagai persembahan bagi Nyi, Ratu, ataupun juga Dewa, Dewi, dan juga seterusnya. Maka yang seperti ini adalah syirkun fil ibadah. Syirik dalam ibadah. Dari sisi apa orang tersebut mengucurkan darah pengagungan terhadap selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syirik. Walaupun menyembelihnya dengan menyebut Bismillah. Keadaan yang ketiga adalah seorang yadbaha an yadba bismi ghairillahi li ghairillah orang tersebut menyembelih tidak menyebut bismillah atau setelah menyebut bismillah menyebut selain nama Allah seperti misalnya dia mengatakan kalau orang itu Nasrani mengatakan Bismil Masih dengan nama Al-Masih. Atau orang yang bukan Nasrani yang mereka mengatakan dengan nama Syekh Fulan, Syekh Alan. Dengan nama Wali Fulan, Wali Alan. Dengan nama Betari, ini dan Betara itu. Seterusnya. Atau dengan menyebut nama selain Allah. Maka yang seperti ini ditujukannya juga <clears throat> seperti ini tujuannya adalah untuk Allah. Menyebut nama Allah tujuannya untuk Allah. Kurban. Bukan menyembelih bismillah. Akikoh. Bukan menyembelih dengan menyebut bis, bismillah. Atau menyembelih saya ingin sodakoh. Saya menyembelih akan ngundang manusia, tetangga saya untuk makan sebagai bentuk sodakoh. Ini mendekatkan diri kepada Allah. Namun sembelih. Bismi, bismillah, wa syekh fulan, wa wali fulan, wa demikian. Nah, maka yang seperti ini adalah syirik. Hada syirkun fil isti'anah. Di dalam meminta pertolongan. Nah, meminta pertolongan. Karena ucapan bismi maknanya aku meminta tolong dengan menyebut nama. Kalau bismillah berarti nama Allah. Kalau bismil masih berarti nama Al-Masih. Kalau bismi Syekh Fulan berarti namanya Syekh Fulan. Nah, ini walaupun niatnya untuk sotakoh. Walaupun niatnya untuk selain, apa ini niatnya untuk korban, ataupun nakikoh, ataupun yang lainnya. Mendekatkan diri kepada Allah ketika disebutkan selain nama Allah. Maka ini adalah bentuk syirik dalam isti'anah. Meminta pertolongan. Nah, yang keempat <clears throat> adalah orang tersebut an yadzbaha bi ghairillah. Dia itu menyembelih untuk selain Allah. Atau enam ini an yadzbaha bismi ghairillah. enam salah tadi. Yaitu menyembelih dengan menyebut nama selain Allah. Bukan menyebut nama Allah. Nah, sebagaimana tadi. Dan tujuannya bukan untuk Allah. Tujuannya bukan untuk Allah. Wajah ala zabi hatalil nam orang tersebut dan dia itu dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga bentuk syirik. Bentuk sih syirik. Syirik orang tersebut di dalam melakukannya karena diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menjadikan lima macam. Macam yang kelima, keadaan yang kelima, seorang menyembelih dengan menyebut nama Allah namun tujuannya sekedar untuk makan. Sekedar ingin menghormati tamu atau sekedar untuk dagangan. Ada apa enggak yang seperti ini? Ada. Maka yang seperti ini fahadza jaizun halalun. Maka ini boleh dan juga halal. Ya. Karena tujuannya tujuan yang dibolehkan. Nah, tujuannya tujuan yang dibolehkan yaitu untuk makan. Yang baik-baik kapan sembelihan menjadi baik disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala dan tidak ditujukan untuk selain Allah. Nah, dia bukan korban, bukan akikoh, bukan juga untuk sodakoh, namun untuk berdagang, untuk makan-makan keluarganya. Maka yang seperti ini adalah boleh lagi halal. Nah, sehingga dengan demikian kita mengetahui bahwasanya di dalam menyembelih di antara syarat bagi orang yang menyembelih adalah orang tersebut nam mengucapkan bismillah dan ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala tidak ditujukan kepada selain Allah. Nah, atau Allah yatba li ghairillah agar supaya dia tidak menyembelih untuk selain Allah atau tidak menyebut nama Allah. Nah, tadi empat keadaan kita ulangi. Yang per, lima keadaan. Yang pertama, orang yang menyembelih dengan menyebut nama Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah tauhid. Fasalli li rabbika wanhar. Nah, kurban, akikah, ataukah ingin sedekah. Nah, ini semuanya bentuk tauhid. Yang kedua, saya ingin sedekah. Namun ternyata menyembelihnya dengan menyebut selain nama Allah. Nah, mungkin setelah bismillah dia tambahi wa basmil masih, wasmi syekh fulan, wa syekh alan dan seterusnya. Maka yang seperti ini adalah walaupun tujuannya untuk sotakoh, tujuannya untuk korban dan seterusnya, ini adalah syirik di dalam ibadah. Syirik dalam ibadah. Yang ketiga, orang tersebut menyebut nama selain Allah. Tidak menyebut nama Allah, menyebut nama selain Allah. Tujuannya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga syirik. Ini juga sih syirik. Yang keempat, orang tersebut menyebut nama selain Allah untuk selain Allah. Untuk persembahan, untuk yang lainnya. Maka ini juga syirik di dalam rububiyah ataupun di dalam ibadah juga masuk di dalamnya. Maka ini keadaan keempat. Keadaan kelima, seorang menyembelih sembelihan yang dibolehkan dalam rangka untuk makan-makan atau untuk nyukuh tamu atau untuk berdagang. Dan dia menyembelihnya bismillah dengan menyebut nama nama Allah. Maka yang seperti ini barakallahu fikum adalah boleh lagi halal. Boleh lagi lagi halal. Enam, ini syarat yang kedua. Maka kata para ulama di sini, faida tawafar hadani syartani fi dzabihi halat dzabihatuhu. Kalau dua syarat ini dipenuhi oleh orang yang menyembelih, yaitu apa? Dia seorang yang berakal, mumayyiz sehingga tujuannya jelas. Nah, kemudian seorang muslim atau orang kafir namun ahlul kitab Yahudi atau Nasrani. Adapun Buddha, Hindu dan seterusnya, Konghucu dan seterusnya ini tidak tidak halal sembelihannya khusus Yahudi atau Nas Nasrani, ahlul kitab. Maka yang seperti itu Syarat pertama. Syarat kedua, dia ketika menyembelihnya tidak menyebut selain nama Allah atau tidak tujuan untuk selain Allah. Nah, maka yang seperti ini adalah kalau dipenuhi dua syarat ini kata para ulama, faida tawafarat hadzani syartani fi dzabih pada orang yang menyembelih halat dzabihatuhu, maka halal penyembelihannya. Halal penyembelihannya. Apakah dengan cara yang menenangkan ataukah tidak menenangkan? Menenangkan, ditajamkan, nanti akan ada adabnya. Ditajamkan, terus dinyamankan, disembelih. Atau tidak di tidak tidak bagus cara penyembelihannya apa? Kambing langsung tarik. Ha, ah, ah, ha, ah. ha. Nah, ini tidak menyamankan. Nah, ini bukan cara yang bagus. Bukan cara yang bagus. Sebenarnya kita lihat kadang praktek sebagian orang kalau mau korban, kambingnya malah suruh teriak-teriak. Lah ini tidak boleh yang seperti ini. Ya. Ini namun kalau dia intinya siang nyembelih seorang muslim dan mengucapkan bismillah untuk Allah semata, maka ini adalah sah penyembelihannya, halal dagingnya dimakan. Nah, difahami di sini ya. Nah, barakallahu fikum. Wala farqa fi dzabihi baina an yakuna rajulan aw imra'atan. Tidak ada perbedaan. Apakah yang menyembelih ini laki-laki atau wanita? Laki-laki atau wanita? Kabiron amsogiro. Sudah tua atau masih muda. Huron au abdan. Orang yang merdeka ataupun budak. Pokoknya kalau terpenuhi dua syarat di atas. Dia kalau menyembelih sah. Dia kalau menyembelih sah. Kemudian yang kedua. Asyurutul muta'alikoh bil mazbuh Nah, yaitu syarat yang terkait dengan binatang yang mau disembelih. Nah, yang mau disembelih. Yang pertama adalah an yuqta'a minal hayawan al-hulkum wal mari wal wudajain. Nah, hendaknya terpotong dari binatang tersebut bagian lehernya yang terpotong daripadanya al-hulqum. Ini jalan makanan. Berarti apa tengkoh? Kerongkongan itu ya, jalan makanan. Wal mari, jalan nafas. Jalan nafas. Wal wudajaini, urat yang melingkar melekat di bagian kanan dan kirinya. Dua urat yang dari situ akan memancar dah, darah ketika disembelih. Nah, di sini ini penyembelihan yang sempurna. Para ulama khilaf minimalnya apa? Minimalnya kalau sudah ada wudajainya terpotong, terputus, sehingga terkucur darahnya, maka dia sudah sah penyembelihannya. Namun sempurna kalau tiga-tiganya terputus. Dua urat yang melekat, kerongkongannya, baik rongga nafas ataupun rongga maka makanan. Ini yang sempurna. Ini yang sempurna. Nah, barakallahu fikum. Maka ini didasari dengan hadis Rafi ibnu Khudaj radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari nomor hadis 5503 dan Muslim nomor hadis 1968. Rasulullah bersabda, "Ma unhiradam wa dzukira smullahi alaihi fakuluhu laisa sinnu wadzufru. Nah, kata beliau. Ma'un hirodam atau ma'an harodam. Apapun alat yang dipakai. Asal bisa mengucurkan darah. Asal bisa mengucurkan darah. Nah, kemudian disebutkan nama Allah ketika dia melakukannya, maka makanlah daging tersebut. Yang penting bukan gigi dan bukan kuku. Nah, gigi kalau tajam bisa mengucurkan darah. Kuku juga demikian kalau tajam bisa mengucurkan darah. Namun tidak boleh untuk menyembelih. Berarti kalau begitu menyembelih dengan alat yang tajam. Apakah terbuat dari besi atau terbuat dari basa, baja, bahkan walaupun batu yang runcing. Batu yang runcing yang tajam. Nah, maka ini boleh asal bisa memotong tadi. Asal bisa memotong potong tadi. Nah, ini dengan pembahasan alat yang nanti akan datang pembahasannya. Nah, alat penyem, penyembelihan. Sekarang yang penting di sini syarat binatang yang disembelih adalah terputus yang dipersyaratkan mengucurkan da darah. Terutama paling pokok tadi wudajain. Yaitu urat yang melekat tadi. Karena dari sini darahnya akan keluar terus hingga akhirnya dia akan mati. Namun yang paling bagus, yang paling aftol, terputus tiga-tiganya. Urat yang melekat tadi, rongga napas dan rongga maka makanan. Karena ini lebih cepat mematikan. Lebih cepat mematikan. Nah, <clears throat> ini barakallahu fikum. Maka ini kalau caranya disembelih. Kalau caranya nahar tidak. Nahar tidak harus terputus tadinya. Karena nahar onta. Paham ini ya? Onta berdiri. begini, ontanya berdiri. Ini onta ya gambarannya. Terlihat ya. Kakinya empat ini kepalanya, ya. Bagaimana? Kakinya madep sana, yang sebelah kiri bagian depan diikat. Kemudian ditarik. Kalau dia sudah grek nah gini ditusuk. Ini nahar. Ini nah nahar. Nah, maka yang seperti ini ini juga penyebelehan yang sesuai dengan syar'i. Kemarin cara yang ketiga dengan cara apa? Curah, dilukai pada apa? binatang yang tidak mungkin untuk ditangkap. Nah, maka tidak hal ini tidak. Yang penting bismillah keluar darahnya sampai dengan dia mati sudah halal. Nah, artinya tadi ini yang afdol. Ini yang af, afdol kalau dengan cara zabah. Dengan cara zabah. Nah, ini tadi. Ini syarat yang pertama. Sehingga di sini wa amma ma ujiza an dhabhihi Adapun binatang yang tidak mungkin untuk kita menyembelihnya fi mahalil madkur pada tempat yang disebutkan tadi, apakah unta ataukah juga binatang yang lari. Nah, maka seperti ini li adamit tamakkuni minhu yang tidak memungkinkan bagi kita untuk menempatkan pisau di sana, kasoid seperti buruan, wan na'am al onta yang liar dan juga yang seperti ini atau wal waqi fi bi'rin wa nahwi atau yang kecemplung ke sumur. Nah, yang kecemplung sumur atau yang semisalnya. Nah, bi jurhihi. Maka penyembelihannya dengan cara di jurh. Tahu ya jurh ya? Apa jurh? Dilukai bagian mana? Manapun. Ya bagian manapun sudah. Ketemunya ternyata wah, Sapi ini bigor sudah bismillah. Uh. Ternyata kenanya bagian sininya ya atau bagian sininya. Lama-lama sudah glebak Mati. Ya, sudah. Mungkin demikian? Mungkin ya. Sekarang tadi waduh, kecemplung sumur. nggak mungkin ya sudah bismillah cepat-cepat cek nah gitu. Artinya demikian ya. Maka ini kalau dengan matinya dengan sebab lukanya tadi maka ini sah. Namun kalau matinya dengan sebab tenggelamnya maka tidak sah. Nah ya. Difahami di sini? Diangkat. Wah, masih hidup ini. Sudah kelamaan sudah. Bismillah. Ternyata tidak sampai terpotong semuanya. Akhirnya mati dengan sebab luka tadi. Maka ini sah. Namun sebaliknya buruan. Kita tembak. Bismillah. Der. Kena. Lari. Kecemplung Busuk. Akhirnya muncul kemambang. Ini kira-kira matinya karena luka atau karena ketenggelam? Berarti ini tidak sah. Karena matinya bukan karena lukanya. Difahami di sini ya. Bedanya jurah dengan tabah. Artinya demikian. Namun di sini kata beliau, fadzakatuhu bicurhihi fi ayyi mawdi'in min badanihi. Dengan cara kita melukainya di tempat manapun dari badannya fayakunu dzalika dzukatan lahu maka itulah cara menyembelih binatang yang tidak mungkin untuk kita memeganginya dipahami ini nggih ya? sudah ini demikian li hadis Rafi ibn Hudaij berdasarkan hadis yang tadi ma'an harodama apapun yang bisa melukai mengeluarkan darah dan diucapkan bismillah ketika melukainya dengan tujuan ini menyem, menyembelih maka ini sudah halal penyembelihannya. Fakuluh maka makanlah. Ini demikian. Selain engkau dengan gigi atau dengan ku, kuku. Dah dapatnya aduh ini seng. Ya, seng bisa enggak? Bisa melukai. Oh berarti sudah lah. cari pisau-pisau-pisau enggak ada, ada ada seng sudah. <clears throat> Sah? Bismillah sah ya. Namun kalau menang baik enggak sah ya. Tadi mau dibatin, paham ini ya. Jadi udah. Nah ini tadi. Kalau yang apa yang kita bahas kemarin yang bigar ya, yang yang bigar. Kemarin ini sebagai misal. Maka di sini al-mutaqaddam fil ba'iril ladzi nadda wa syarida fa asabahu rajulun bisahmin yaitu ketika itu kisahnya ada seekor unta yang dia itu lepas dari ikatannya dan akhirnya lari. Akhirnya lari. Maka dibidiklah oleh seorang dengan panahnya. Dengan panahnya, kena mananya? Kena bukan lehernya. Maka dia bismillah fa'auqafahu. Maka akhirnya dia pun berhenti dan juga mati demikian. Maka faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ma nadda alaikum fasna'u bihi hakadha. Barang siapa yang atau ini apa apa yang lari dari kalian, Binatang yang ingin disembelih, maka cara membunuhnya ya seperti ini. Maksudnya curah. Dengan cara curah tadi. Nah, kalau kita tidak punya panah, ya apapun yang bisa melu melukai tadi. Dipahami, Duki Ricky? Ini cara ya. Kemudian syarat yang kedua. Bagi bin terkait dengan binatang yang disembelih. An yudkarasmullahi inda dzabhi disebutkan bismillah ketika mau menyembelih. Ketika mau menyembelih. Bukan ke sebelah ke, ya ya bismillah, di di pesone. Nah, enggak demikian. Namun ketika sudah siap menyembelih, bismillah. Allahu akbar pelengkap. Bukan wajib. Nah, yang wajib bismillah. Allahu akbar pelengkap. Sempurna. Nah, Sampai pun itu binatang kurban. Hanya saja binatang kurban, kalau yang menyembelih, bukanlah si orang yang mau berkurban, maka disyaratkan baginya niatan di dalam hati saya sebagai wakil. Saya sebagai wa? wakil. Nah, kalau tidak demikian, dia diam dan niatannya untuk dia sendiri, maka tidak sah dari sisi korbannya namun dagingnya halal karena disebutkan bismillah. Tidak sah dari sisi korbannya. Artinya dia harus mengganti binatang lain supaya dikorbankan sebagai korban orang yang tadi mau korban. Dipahami di sini? Sebagai misal, Pak Sugeng mau korban. Sebagai misal ya. Wakil ke saya. Ternyata saya lupa, cuma bismillah karena saya kurban juga niatnya. Saya nggak tahu ini kambingnya yang mana. dah kambingnya Pak Sugeng ternyata. Bismillah. Niatnya untuk saya. Padahal harusnya Pak wakil. Berarti korban ini di atas namakan Pak Sugeng belum sah. Berarti saya harus ganti satu kambing sebagai korbannya Pak Sugeng. Sembelihannya sah. Sembelihannya sah. Cuma sisi korbannya tidak sah. Nah, di sini ya. Sehingga tadi difahami di sini, korbannya tidak sah namun penyembelihnya sah dan halal. Kenapa sah? Karena disebutkan bismillah. Korbannya tidak sah karena ini milik orang lain. Nah, difahami di sini ya. Nah, ini demikian. Barakallahu fikum. Nah, sehingga di sini di sini hendaknya disembelih diucapkan bismillah ketika mau menyembelih. Berdasarkan ayat surat Al-An'am ayat 121. Wala ta'kulu mimma lam yudkarismullahi alaihi wa innahu lafisqun. Dan janganlah kalian memakan dari apa-apa yang tidak disebutkan nama Allah atasnya. Maka sesungguhnya itu adalah fisq fasik keluar dari ketaatan. Ini demikian. Sehingga disembelihnya ketika termasuk berburu. Berarti ketika melemparkannya bismillah. Bismillah ter kena satu dua dua-duanya mati dua-duanya halal dua-duanya ha? halal nah karena dengan satu bismillah tadi sehingga seandainya wallahu a'lamu bishawab. Ini yang seperti ini diperselisihkan para ulama tentang cara penyembelihan. Dan saya tidak tahu mana yang roji. Nah, seorang dengan satu pisau, Bismillah, empat ayam, Bismillah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang dalam satu tebasan ini kena, lebih dekatnya itu halal. Nah, nah di sini. Namun kalau ternyata Nah, ada tenggang di sana, maka ini harus dibacakan sendiri. Harus dibacakan sendi sendiri. Nah, sini. Sehingga penyembelian yang paling bagus ya sudah dengan satu-satu. Lebih nyaman, lebih nyaman, lebih nyaman. Nah, ini demikian. Barakallahu fikum. <clears throat> Di sini antakuna ini selesai dari yang pada penyembelihan. Wa yusanu an <clears throat> matasmiyah dan disunahkan untuk mengucapkan Allahu Akbar bersama ucapan Bismillah. Yang wajib Bismillah. Yang sunnah ditambah Bismillah Allahu Akbar. Nah, Bismillah Allahu Akbar. Nah, ini berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mau menyembelih kurban. Wasamma wa kabbaro. Beliau mengucapkan bismillah dan bertakbir. Mengucapkan bismillah wallahu akbar. Selesai dari syarat pada binatang penyembelih yang disembelih. Nah, adapun dalam binatang kurban, kalau itu binatang kurban, di sana ada syarat-syarat khusus yang dibahas dalam kitab Udhiyah. Dalam pembahasan binatang kurban dan kita sekarang dalam pembahasan binatang secara umum, secara umum. Belum masuk pada pembahasan tentang kur kurban. Nah, karena nanti dalam binatang kurban ada syarat-syarat khusus akan sah dijadikan binatang kurban. Karena kita sekarang binatang yang disembelih. Nah, ini tadi yang jelas binatang yang halal, bukan yang diharamkan. Nah, <clears throat> kalau binatangnya diharamkan, maka walaupun disebutkan bismillah haram tetap haram. Seperti apa? Anjing anjing diharamkan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ida syariba kalbu fi ina'i ahadikum faksiluhu sab'an. Nam al hadis. Kalau air li anjing itu menjilat bejana salah seorang di antara kalian cucilah tujuh kali. Dan salah satunya dengan tanah. Menunjukkan bahwasanya najis yang ada pada anjing adalah najis mughalabah, najis yang besar. Karena air liur ini mesti ada pada anjing. Maka dari itu anjing diharamkan sedap sebab mengandung padanya nah najisnya. Kata para kata jumhur ulama, kullu najasin haramun walaysa kullu haramin najasan. Nah, kullu najasin kullu najasin haramun semua yang najis itu pasti haram. Semua yang najis pasti haram. Walaisa kullu haramin najasan. Namun belum tentu semua yang diharamkan adalah najis. Nah, belum tentu semua yang diharamkan adalah najis. Nah, ini demikian. Sebagai contoh, barakallahu fikum. Himar ahliyah. Himar ahliyah keledai yang jinak. Ini haram untuk dimakan. Namun apakah keledai itu najis? Artinya badannya itu najis? Jawabannya tidak. Orang kalau naik apa namanya keledai maka tidak harus mandi karena tidak nah, najis. Nah, kemudian contohnya kucing. Kucing haram dimakan? Haram dimakan. Rasulullah ditanya tentang kucing. Su'ilan Nabi sallallahu su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil hirrah. Ditanya tentang kucing. Kata beliau mengatakan Inna Mahia minat tawafina alaikum. Kucing itu binatang yang sering keluar masuk rumah. Artinya maknanya karena di sana dia kadang menjilati piring dan seterusnya, kata Rasulullah tidak perlu dicuci. Tidak nah, tidak najis. Namun kalau kotorannya adalah nah, najis. Namun tadi jilatannya, badannya tidak nah, najis. Berbeda dengan anjing. Nah, namun apakah halal atau haram kucing itu? Haram. Jadi semua yang najis adalah haram. Maka semua yang haram belum tentu najis. Contohnya tadi. Nah, sehingga di sana kelirulah mereka majelis-majelis tafsir sebagiannya yang mereka mengatakan cukup bagi kami Al-Quran. Sehingga dahulu ketika mereka belum terbongkar kedoknya, mulai banyak yang meminati ditanya apa hukum anjing halal karena tidak ada dalam Al-Quran anjing itu haram. Disebutkan dalam surat Al-A'raf 33 yang diharamkan hanyalah maitah, wadam, walahmul khinzir, wa ma'uhillabi liwarillah bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih tidak menyebut asma Allah. Sehingga disebutkan anjing tidak ada dalam Al-Quran. Kalau begitu anjing halal. Kenapa? Karena mereka adalah ingkar sunnah. Orang yang mengingkari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka mau kembali kepada sunnah dan pemahaman para ulama yang benar, tentu akan mengatakan anjing adalah haram. Kenapa? Karena kullu najasin haramun. Semua yang najis adalah haram. Dan anjing adalah air liurnya najis bahkan najis yang mughalazah. Nah, sehingga di sini bukanlah maknanya yang penting kita mengaji. Namun kadangkala mengaji, membahas Al-Quran ternyata di sana menggiring kepada pemahaman yang fatal. Karena ternyata orang tersebut menolak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi wasallam yang disebut ingkarus sunnah. Akhirnya menghalalkan yang diharamkan ataupun sebaliknya mengharamkan yang dihalalkan. Nauzubillah min dalik. Ini merupakan dosa besar. Nah, dosa apa? besar. Bukan kebaikan yang diraih, justru dosa yang mereka kumpulkan. Nauzubillah min dalik. Maka di sini masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini syarat yang kedua. Nah, terkait dengan binatang yang disembelih. Maka <clears throat> setelah itu dibahas di sini dalam kitab Fikhil Muyassar tentang asyartu yang ketiga pembahasan yang ketiga tadi dua syarat tadi sudah enam terkait dengan binatang yang disembelih. Yang ketiga asyartul mutaalik bi zabhi. Syarat-syarat yang terkait dengan alat penyembelihan syarat yang terkait dengan alat penyembelihan. Maka diterangkan, Qala antakunal alatu mimma yujarrihu bihaddihi. Hendaknya alat yang dipakai adalah alat yang bisa melukai dengan ketajamannya. Bisa melukai dengan ketah ketajamannya. Min hadidin wa nuhasin wa hajarin Apakah terbuat dari besi? Apakah terbuat dari tembaga? Atau bahkan mungkin dari batu? Batu ada yang tajam nggak ya? Ada. Batu-batu gunung itu cadas, kadang lancip-lancip tajam itu. Itu tajam ya. Nah itu bisa dipakai. Nah demikian. Wa ghairi dalika dan selainnya mimma yuqta'ul hulkum mimma yaqta'ul hulkum dari alat-alat yang bisa memotong hulkum, yaitu memotong tadi kerongkong, kerongkongan tadi. Nah, maka di sini wayun harudam dan juga wayan harudam dan juga bisa mengucurkan darah. Selain ada sin wadzufri, selain kuku dan juga gigi. Berdasarkan hadis Rafi Ibnu Khudaid yang telah lalu. Nah, maka di sini dari sini maka kita mengetahui membunuh dengan alat yang tumpul namun keras dengan cara dipukul dengan cara dibenturkan maka ini bukanlah penyembelihan yang syar'i. Nah, itu diharamkan oleh para ulama. Dan ketahuilah segala sesuatu yang diharamkan pastilah di sana ada kemudorotan yang buruk bagi manusia. Diterangkan oleh atibba, para ahli ilmuwan kedokteran. Bahwasanya penyembelihan Islam, dagingnya ini lebih sehat dan memiliki kualitas yang jauh-jauh lebih baik daripada penyembelihan yang tidak syar'i. Dengan disetrum, dengan dipukul, atau dengan dibiarkan mati begitu saja. Kenapa demikian? Karena ternyata ketika mereka matinya dengan dipukul, tidak sampai dikucurkan darah, didapatkan darah tersebut membeku dan melekat dengan dagingnya. Sehingga di situ kalau dimakan membuat mudorot. Sehingga muncullah banyaknya penyakit dengan sebab mengkonsumsi daging-daging yang tidak halal tadi diantaranya. Berbeda kalau mereka ini bicaranya ahli apa ilmuwan kedokteran. Nah, berbeda dengan mereka yang memakan dengan daging yang disembelih. Maka ketika dikucurkan itulah dagingnya tidak melekat, apa darahnya tidak lagi tersisa di di dagingnya. Oleh karena itu, termasuk adab di dalam menyembelih adalah membiarkan kaki daripada binatang tersebut apa namanya? Gini, gini. Karena itu lebih menenangkan dan lebih cepat mematikan dan lebih banyak mengeluarkan darah. Lebih banyak mengeluarkan darah. Artinya demikian. Ini diantara adab hikmah dari kenapa tidak boleh diikat. Jadi tidak diikat, diikat, tidak demikian. Namun biarkan dilepaskan. Tidak mengapa sekedar dipegangi untuk membantu saja. Lepaskan, sudah. Misalnya demikian ya. Nah ini demikian. Jadi itu hikmahnya adalah baik. Hikmahnya baik. Nah ini. Dengan demikian ternyata syariat Islam ini jauh lebih maju daripada ilmu kedokteran dan sains yang ditemukan akhir-akhir. Nah, kenapa demikian? Karena yang namanya syariat ditetapkan oleh yang menciptakan manusia. Bukan diciptakan oleh eh, bukan ditetapkan oleh manu, manusia. Namun yang menetapkan adalah yang menciptakan manusia Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang Maha tahu tentang apa yang baik bagi manusia dan apa yang buruk bagi manusia. Dan dialah yang maha bijaksana sehingga akan memerintahkan segala sesuatu yang ada padanya kebaikan dan melarang segala sesuatu yang ada padanya kemudoh, kemudorotan. Sehingga orang yang cerdas dia orang yang mudah menerima perintah Allah dan mudah meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala karena dia tahu inilah yang terbaik bagi dirinya, keselamatan dunia dan akhiratnya. Ini diantara syarat-syarat yang hendaknya kita perhatikan. Adapun mengenai alat penyembelihan tadi yang jelas yang penting tak tajam. Yang penting tajam sehingga menjadikan orang eh, binatang tersebut terasa atau merasa nyaman. Nah, merasa nyaman mungkin kita cukupkan tentang pembahasan penyembelihan sampai di sini. Dalam pertemuan yang akan datang masuk pembahasan tentang nazar. Pembahasan tentang nazar. Nah, pembahasan tentang nazar insyaallah dalam pertemuan yang akan datang.